Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau barakallahu fikum halaman yang ke-291 Pantun yang ke-71 barakallahu fikum kata beliau wa kullama yunkiruhu al hissu imna'a sama'a da'wahu wa diddahu sama'a Pembahasan kali ini adalah seputar masih sambungan daripada yang kemarin. Eh, antara tuduhan, pengakuan dan antara yang mengingkari. Kemarin kita lewati Intinya dalam masalah tuduhan, pengakuan dan pengingkaran ada dua poin. Poin pertama yang menuduhkan atau yang menuduh atau yang mengaku-ngaku mendatangkan bukti. Poin kedua yang mengingkari maka dia siap untuk apa? Sumpah. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang sekarang kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, perhatikan kitabnya. Hadza lahu silatun bil bait alladhi qablah ya kan? Pantun ini memiliki keterkaitan sambungan daripada pantun yang sebelumnya. Wa hadhil qa'idatu minal qawaid al-'amati fid da'awa. Dalam kata beliau, kaidah ini termasuk kaidah-kaidah umum nah barakallahu fikum berkaitan masalah da'awa, yaitu pengakuan-pengakuan. Mengaku-ngaku Nah, barakallahu fiikum atau yang semisalnya. Anna kullama yunkiruhu al-his famna' ad da'wa fihi itlaqan. Ini penting ini, bahwasannya setiap perkara yang panca indera itu mengingkarinya, maka famna' laranglah, tahanlah untuk mendengarkan pengakuan tersebut secara mutlak. Belum. Jadi kalau panca indera kita ini secara his, secara perasaan panca indera ini Nah barakallahu fiikum Naam mengingkarinya, maka jangan didengarkan pengakuan-pengakuan orang tadi itu. Apa maknanya? Wa makna ada sama'id da'wa, makna bahwasanya tidak mendengar ha? seruan orang yang mengaku-ngaku tadi itu maknanya apa? Annal qadhiyah la yang durfil qadhiyah. Bahwasanya seorang hakim, seorang kodi tidak melihat kepada al-qadhiyah itu permasalahan. Tidak melihat pada permasalahannya, qadhiyah permasalahan Naam. Kemudian wa yasrif al mutadain, al-mutada'iin. Naam barakallahu fikum wa la yasma' lahumā. Maksudnya apa? Kemudian langsung berpaling kepada dua orang yang saling apa? Naam, eh, saling mengaku dan mengingkari tadi itu wa la yasma' lahumā dan tidak mendengar untuk keduanya. Li'anal his yukadzdzib ad-da'wa. Karena secara panca indera ini mendustakan seruan atau pengakuan tersebut. Nanti akan dengan contoh lebih jelas nanti ya. Nah, ini sekedar penjelasan pertama bahwasanya kalau panca indera kita ini secara his, secara perasaan kita ini mengingkarinya, maka tidak perlu didengar pengakuannya. Qauluhu kullu bin nasbi maf'ul. Kullu di situ dalam pantunan melihat mansub itu kan sebagai maf'ul liqaulihi imna'a. Jadi maf'ul muqaddam ya. Wal alif fi qawli imna'a lil itlaq wa laysat litasniyah Alif pada imna'a itu ada lil itlaq, asli imna' aslinya. Alif itlaq itu alif yang bagaimana sih? Biasanya terletak di akhir-akhir pantun untuk mencocokkan timbangan-timbangan pantun namanya alif itlaq namanya. Paham ya? Naam, wa laysat tasniyah bukan alif tasniyah. Dengan contoh kita lihat wa min amsinati hadhil qaidah termasuk contoh-contoh kaidah ini lawid da'a syakhsun lahu 20 sanah an lahu 20 sana. Ana syakhsan lahu 11 sana. Naam. Ibnun lah. Fa innaha la tasma' hadhihi ad-da'wa li'annahu la yumkin an yulad li syakhsin wa lahu tis'sinin. Sekarang kalau ada orang mengaku-ngaku Nah barakallahu Fiikum. Dia mengaku-ngaku Nah usia 20 tahun Kemudian apa orang tersebut? Na barakallahu fikum 11 tahun Na kalau dia memiliki 11 tahun enam yang yang apa yang 11 tahun tersebut adalah anak-anak dia. Awal mula ngaku-ngaku na barakallahu fikum bahwa enam usianya 20 tahun. Kemudian posisinya apa? Na barakallahu fikum 11 tahun eh, dia memiliki apa? anak yang usianya 11 tahun dari itu, 11 tahun. Fa inha la tasma' hadhihi da'wa, maka yang seperti ini enggak usah dengar pengakuannya. Kenapa? Li'annahu la yumkin an yulad li syakhsin wa lahu sinin. Dikarenakan enggak memungkinkan ada ada orang yang dia itu bisa nah barakallahu fikum memberikan keturunan atau membikin seorang itu dilahirkan seorang anak ketika usia 9 tahun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 9 tahun Dia ngakunya usia 20 tahun. Anaknya ternyata usianya katanya apa? 11 tahun. Nah, mungkin enggak di usia 9 tahun tersebut dia punya anak gitu. Kan biasanya 9 tahun belum dewasa. Orang kalau belum dewasa itu kan biasanya kalaupun menikah kemungkinan besar belum punya anak, enggak bisa punya anak sampai dia dewasa. Karena karena apa? Karena kedewasaan tolak ukur yang sangat besar. Paham ya? Nah, perempuan ketika nah barakallahu fikum menikah posisi belum haid, eh, Walaupun suaminya sudah tua pun enggak punya anak, belum bisa punya anak. Paham ya? Sebaliknya, taruhlah istrinya usianya sudah tua, paham ya? Kemudian laki-lakinya baru usia 9 tahun, belum dewasa. Itu kemungkinan besar juga tidak punya anak. Paham ya? Sampai dewasa. Paham ya? Enggak perlu disyarah secara detail. Paham maksudnya? Nah, jadi pengakuan tadi itu mengaku usianya 20 tahun tadi itu sangat apa sangat memungkinkan atau kemungkinan besar itu enggak benar itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Law ibta'a anna hadha as-saghir min ad-da'n min syatih wa syat hamil al-an. Kalau ada orang mengaku-ngaku anna hadha as-saghir min ad-da'n bahwasanya kambing kecil ini dari apa katanya adalah kambing dia. Sedangkan apa? Kambing yang syat tadi itu kambing betina itu lagi hamil. Was-saghir qad mulidalahu ayyam aw khamsah Sedangkan kambing yang kecil anak kambing tersebut sudah dilahirkan nan sejak apa? 4 hari atau 5 hari. Fa innahu la tasma' da'awah li'anna al-his yukadzibu. Nah, maka yang sepertinya ini apa? Nanti jangan didengar apa? pengakuan eh, pengakuan orang tersebut atau orang tersebut mengaku-ngaku tadi enggak usah didengar. Dikarena secara his, secara perasaan panca indera ini mendustakannya. Karena enggak mungkin kan posisinya dalam waktu yang sangat singkat seperti itu kemudian Nah, barakallahu fikum. Naam dia mengaku-ngaku ini adalah apa? Ini adalah naam kambing milik milik dia kambing kecil tersebut padahal posisinya kambingnya itu lagi kambing betina lagi hamil. Kita lihat lagi. Yang ketiga, ay lawadda'a ay syakhsin bi anna hadzal walad ar-raqiq ibnun li amatihi. Kalau ada orang mengaku-ngaku siapapun orangnya bahwasanya anak ini anak yang anak yang merdeka ini adalah anak enam dari apa anak milik budak wanitanya paham ya amahan budak wanita ya jadi dia mengaku-ngaku nah barakallahu fikum bahwasanya anak yang merdeka ini nah barakallahu fikum enam anak budak ini adalah anak budak wanitanya wal amah umruha 15 sana sedangkan apa budak wanita tersebut usianya 15 tahun. Usianya 15 tahun. Wa hadzal walad al-mudda'a umruhu 10 sanawat. Hampir mirip yang pertama tadi ya. Kemudian anak-anak anak yang diaku-aku tadi itu, nah usianya 10 tahun. Fa inna da'wahu huna la tasma' la tasma' la tusma' maka sungguhnya pengakuan di sini enggak usah didengar li annal his yukadzibu dikarenakan secara his secara naluri panca indera ini mendustakannya. Karena di sini kan posisinya kan nah barakallahu fikum dia mengatakan ini anak ini milik apa milik? Nah milik dia dan dia adalah anak dari budak wanitanya. Padahal budak wanitanya usia baru usianya baru 15 tahun. Kemudian anak yang diaku-aku tersebut usianya sudah 10 tahun. Berarti kan 5 tahun. Paham ya? 5 tahun kan posisinya kan enggak mungkin 5 tahun sudah punya nah barakallahu fikum usia 5 tahun kemudian bisa melahirkan seorang anak misalkan. Paham ya? Jadi terkadang kalau secara, secara panca indera dia itu menolak untuk diterima karena nah barakallahu fikum hanya alasan-alasan untuk membenarkan pendapat dia atau membenarkan pemikiran dia tidak diterima. Contoh yang lain. Lawid ahadun minan nas annahu ra'al hilal ba'da ghurub syams. Kalau ada orang mengaku-ngaku, nah barakallahu fikum bahwasanya dia melihat hilal setelah terbenamnya matahari. Ya wah. Eh setelah terbenamnya matahari wa huwa hina nam wa huwa wa huwa mawjudun fil maghrib penting ini ya nah, jadi orang ini mengaku-ngaku melihat apa melihat hilal nah barakallahu fikum Allah ustaz ya. Anak belasok ke bawah tadi ya. Kita ulangi lagi. Lawet da'ahadun minan nas annahu ra'al hilal ba'da ghurub syams. Kalau seandainya ada orang mengaku-ngaku melihat hilal setelah matahari terbenam. Wa kana an-nas ra'ahu ghaba qabla ghurub syams. Sedangkan manusia itu justru melihat hilal tersebut na barakallahu fikum sebelum terbenamnya matahari. Bil marasid wal mukabbirat. Marasid itu semacam teropong. Paham ya? Dengan teropong atau pembesar pembesar benda ya sama teropong mirip mikro apa istilahnya teleskop. atau teleskop ya antum? Teleskop itu semacam teropong besar tapi biasanya benda yang kecil jadi nampak besar itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi yang pertama tadi mengaku-ngaku melihat hilal setelah terbenam matahari. Nah, ternyata manusia sudah melihat duluan gitu loh. Eh, barakallahu fiikum Naam ya sudah apa melihat apa melihat hilal tersebut sebelum apa sebelum terbenamnya matahari tapi apa tapi dengan apa dengan alat tadi itu. Kan biasanya kan nah barakallahu fikum bisa nampak ya sesuatu yang jauh dari dekat itu namanya teleskop namanya alatnya itu biasanya. Fada'wa hadzal rajul la la maka pengakuan orang tersebut tidak dengar. Li'annahu yukadzibu al-his, yukadzibuha al-his dikarenakan pantai tersebut mendustakannya. Faham ya? Secara kebiasaannya, nah biasanya apa? Nah barakallahu fikum kalau dia melihat justru setelah terbenamnya matahari, itu kan terlalu jauh Bahkan terkadang menjelang terbenamnya matahari kalau dengan alat-alat yang canggih itu begitu terbenam nampak gitu loh. Paham ya? Enggak setelah terbenam gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang mantau-mantau hilal itu biasanya mantaunya bukan setelah terbenam. Jadi ketika mau terbenam itu dipantau. Paham ya? Dengan alat-alat yang canggih tadi itu. Naam. Lawid da'ana syakhsan minal masyriq, i'tada 'ala syakhsin minal maghrib. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku Nam ada salah seorang minal masyrik, dia dari nam barakallahu fikum timur berbuat kriminalitas kepada orang yang berasal dari barat. Wa huwa hina i'tidaihi mawjudun fil maghrib. Padahal waktu itu ketika terjadinya tindakan kriminalitas kejahatan tersebut, dia berada di barat itu loh. Paham belum? Paham belum maksudnya ini? Jadi yang ngaku-ngaku ini orangnya dari timur. Mengaku-ngaku Nah, barakallahu fikum bahwasanya dia telah melakukan tindakan kriminalitas dan terhadap orang yang ada di barat. Padahal ketika terjadinya tindakan kejahatan tersebut, orang tersebut berada di barat sana. Fa inna hadhihi ta'wala nam tusma la tusma aslan annaha tukhalif al-his. Maka seruan atau pengakuan seperti ini enggak didengar. Dikarenakan karena menyelisihnya daripada al-his yaitu kebiasaan Nam yang diterna oleh panca indera. Wa amma maka nabai ba'idan walakin mumkin fa inna da'wa fihi tusma. Tsumma Adapun kalau seandainya Nah barakallahu fikum jauh tempatnya akan tapi memungkinkan ya, zaman sekarang kan banyak alat transportasi yang mungkin dengan mobil atau dengan pesawat jadi jaraknya cepat sekali untuk sampai tempatnya. Nah fa inna da'wa fihi tusma maka pengakuan tersebut bisa jadi apa? didengar dan juga perlu dilihat lagi matak tadihi dakwah apa yang dituntut daripada pengakuan tersebut fima ba'd setelahnya na'am barakallahu fikum min barakallahu min, bainihi aw nukulin aw ghair apakah nanti ada hukuman atau bagaimana nakalan itu kan hukuman ya na'am barakallahu fikum seperti itu jadi perlu dilihat lagi Fakul syai'an yukadzibu al-his la naqul la tuqbal ad-da'wa fih bal naqul la tusma. Maka setiap pengakuan-pengakuan yang ada, segala sesuatu yang na barakallahu fikum didustakan oleh panca indera kita ini, maka tidak dikatakan jangan diterima pengakuannya, tapi jangan didengar. Paham ya? Nah, maksud jangan didengar itu bukan berarti kalau benar enggak diterima, kalau benar terima, cuman untuk mendengarnya itu kan dia dulu gitu loh. Kadang orang cuman mengaku-ngaku kan itu nggak langsung didengar. Paham ya? Jangan-jangan dia nanti bohong. Paham ya? Pengakuannya tersebut perlu dicek lagi itu loh. Paham ya kesimpulannya itu ya pengakuan yang kira-kira nah barakallahu fikum tidak masuk ke naluri akal kita atau logika kita, itu pengakuan tersebut kadangkala nah barakallahu fikum perlu untuk kita tidak tidak mendengarnya. Karena apa? Sia-sia gitu istilahnya. Tapi kalau datangkan bukti baru kalau datangkan bukti baru baru didengar, diperhatikan lagi apakah benar atau tidak pengakuan tersebut. Wal farqu baina nafyi sama' wa nafyi qabul. Sekarang perbedaan antara meniadakan pendengaran dan juga meniadakan penerimaan, apa maknanya? Bedanya apa? Enggak mendengar, enggak menerima. Kan bisa kita lewati, orang kalau mendengar itu kan enggak harus menerima. Paham ya? Tapi kalau menerima otomatis biasanya tidak mendengar gitu loh. Paham ya? Walaupun tidak seharusnya. Anna nafyi sama' bahwasanya meniadakan pendengaran an yakunal qadi lil mutada'iyain insarafa nam insarifa la asma' da'awakuma insarifa la asma' da'awakuma Maksudnya tidak men meniadakan pendengaran itu maksudnya apa? Seorang qadhi atau hakim tadi mengatakan kepada dua orang, dua orang siapa ini? Si penuduh dan yang dituduh. Paham ya? Insarifa, pergi kalian berdua. La asma' da'awakuma aku enggak akan mendengar pengaduan kalian eh, kalian berdua. Wala yusyakkil lahuma jalsah dan juga tidak meletakkan semacam apa? Naam barakallahu fikum majelis untuk duduk untuk mereka berdua. Faham ya? Nah, tidak meletakkan majelis untuk duduk untuk mereka berdua enggak ada. Walahu an yu'addibahu 'ala hadhihi da'wah. Dan seorang qadhi tadi berhak untuk memberikan adab pada mereka berdua atas apa? pengakuan-pengakuan tersebut. Karena apa? Karena Naam itu makna daripada meniadakan pendengaran itu maksudnya memang enggak mau mendengar gitu ya. Nah, enggak mau mendengar bukan berarti dia orangnya apa namanya tuli ya bukan dia mendengar cuman sengaja nggak mau mendengar pergi kalian berdua gitu loh ya nah amanat yang kabul adapun meniadakan penerimaan sama Famanahu maka maknanya adalah annal dia yusakil jalsah huwais tamik Bahwasanya seorang kodi seorang hakim tadi itu mengadakan semacam jalsah pertemuan duduk wa minal khos minal khosimain Dan juga apa? Na barakallahu fikum mendengar kan dari pengaduan dua orang yang berselisih tadi itu. Summa yang hal tuqbal da'wa ahadihima ala akhir amla. Kemudian dia memperhatikan atau melihat apakah seruan pengakuan salah satu di antara keduanya tersebut diterima atau tidak. Summa yajriha, summa yajriha ala ma tadi syariah. Kemudian dia memperjalankan Eh, memperlakukan seruan atau pengakuan tersebut sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Jadi diperhatikan dulu. Ini maknanya kok maknanya kobul seperti itu. Nah, maknanya kobul. Jadi kalau meniadakan berarti tidak mau nah barakallahu fikum nam menerima. Jadi ya, dudukkan permasalahan dulu, kemudian mendengar apa keluhan masing-masing kedua belah pihak, kemudian seorang qadhi melihat kembali apakah pengakuan tersebut diterima atau tidak, kemudian kalau seandainya iya diperlakukan sesuai dengan syariat bagaimana hukumannya apa. Fafarraqa al-ulama baina dzalik liyakuna rahatan liyakuna rahatan lil qadi badalan min an yajlis wa yastami' bi amrin la yumkin fa innahu yasrifuhuma mubasharatan. Para ulama membedakan hal tersebut kenapa? Agar menjadi bentuk rohah istirahat bagi seorang kodi. Orang kodi itu kan nggak semuanya didengar. Dilihat dulu kodiahnya apa, permasalahannya apa. Kalau pengaduan yang secara naluri setara naluri atau akal atau pansa indera tadi itu sesuatu yang enggak mungkin itu enggak perlu kau mendengar. Paham belum? Tapi kalau sesuatu yang mungkin terjadi barulah dia na barakallahu fikum mendengar dan juga memperhatikan enam apa yang harus dia tempuh, apa yang harus dia lakukan setelahnya. Nah, paham ya? Karena seorang qadir penengah, enggak boleh mihak kepada salah satu di antara keduanya harus pertengahan. Harus pertengahan, didudukkan permasalahannya si A sama si B apa masalahnya? Nanti kalau ternyata si A yang benar, dia harus bela yang benar, yang keliru tadi kalau perlu ada hukuman secara syariat kasih hukuman. Paham ya? Adapun kalau seorang qadhi dan mihak salah satu di antara kedua belah salah satu di antara kedua belah pihak itu sudah enggak benar. Karena terkadang apa? Ada seorang qadhi, seorang hakim yang dia menerima suapan. Paham ya? Jadi sebelum masuk dalam pembicaraan musyawarah tersebut sudah disuap dari belakang. Nanti kamu menangkan anak ya. Anak Anak sadar anak itu yang keliru, tapi tapi tolong nanti antum benarkan anak ya. Gampang untuk masalah fulus gampang tak transfer nanti katanya. Paham ya? Nah, jadi dia mainnya main uang dia. Akhirnya qadhi memenangkan apa? Memenangkan orang yang keliru tadi demi mendapatkan uang itu sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum dan hingga saat ini seperti terjadi ya seperti ini ya, permainannya uang. Terkadang di sidang, di persidangan, di mahkamah gitu ya. Kok yang men, kok yang salah kok menang gitu loh. Paham ya? Masa sertifikat biasanya, sertifikat tanah, ada semata mafia-mafia itu, biasa mafia Cina atau yang semisalnya itu menguasai tanah-tanah yang bukan milik dia, disertifikatkan. Pemilik aslinya kalah karena sertifikatnya nggak lengkap itu loh. Di pengadilan justru apa? Nah barakallahu fikum yang pemalsu-pemalsu sertifikatnya menang. Paham ya? Karena di balik itu ada apa? Uang. Istilahnya apa istilahnya kemarin? Apa istilahnya? Di balik uang tersebut ada apa? ada maksud tertentu ketika dia ngasih uang hakim tadi itu ini tolong diterima dulu nanti kalau sudah clear sudah selesai tambah lagi misalkan di balik pemberian uang tersebut ada maksud tertentu agar membenarkan kekeliruan orang yang keliru tadi itu ini banyak sekali kejadian seperti ini ya Allah musta'an masih menerima suapan padahal Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu rashi wal murtashi Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan dilaknat dua-duanya Allahul musta'an Ikhwani fi din azza nazakumullah. Kesimpulannya pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini kelihatannya rumit atau kelihatannya sulit tapi padahal mudah. Jadi pengakuan orang yang mengaku-ngaku dilihat dulu. Diterima enggak oleh panca indera ini apakah sekedar pengakuan yang sifatnya hanya nah barakallahu fikum sia-sia belaka enggak ada enggak ada apa barakallahu fikum nilainya enggak ada pembahasan yang dibahas. Kalau seandainya diterima oleh panca indera didengar dulu. Dudukan permasalahannya Nah, mana yang benar, mana yang salah. Paham ya? Setelah itu baru dihukumi. Seorang kodi tidak boleh memihak salah satu di antara kedua belah pihak. Dia harus netral. Netral ya, harus netral. Nah, biar nanti dia uh, seorang kodi tersebut bisa menghukumi dan bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Tapi kalau hanya pengakuan-pengakuan yang berseberangan dengan wakil kenyataan realita his tadi itu barakallahu fikum maka enggak perlu diterima. Karena apa? Kemungkinan besar bohong hanya ingin membuat apa namanya rusuh atau yang semisalnya. Nah, Allah musta'an. Ikhwan fi dan azza wa jazakumullah wa jami'an. Kita ambil dikit lagi. Pantun yang ke-72 perhatikan. Bayinatan alzim likulli mudda'i wa munkiran alzim yaminan tuti'i. Berkaitan masalah apa ini? Masalah pembahasan kita yang kemarin juga sama sebenarnya. Pembahasannya panjang lebarnya sama pembahasannya ya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Bayinah bukti alzim diharuskan untuk siapa? Setiap orang yang mudai yang menuduh atau mengaku-ngaku. Paham ya? Jadi bayinah penjelasan bukti diharuskan bagi orang-orang yang mengaku-ngaku atau menuduh. Antum menuduh buktinya mana? Antum mengaku-ngaku buktinya mana gitu loh. Wa mungkiran alzim yaminan tuti'i. Sedangkan yang mengingkari diharuskan bagi dia bersumpah. Ya, diharuskan bagi dia untuk apa? Bersumpah dan harus mentaati dengan sumpah tersebut. Paham ya? Kalau seandainya bohong urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya benar sudah selesai berlepas diri. Paham ya? Karena sumpah itu bukan jadi bahan permainan. Sumpah itu perkara yang besar. Kalau sampai sampai seandainya apa? Nah, barakallahu fikum hanya untuk permainan, maka sangat-sangat disayangkan. dan lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qawlu bayyinatan maf'ul li alzim, maf'ul bi untuk alzim. Maf'ul bi muqaddam namanya. Perhatikan kitabnya ya. Yakni alzim kullu mudda'in albayyinata. Maksudnya haruskanlah setiap orang yang mengaku-ngaku atau menuduh, na barakallahu fikum, mendatangkan apa bayyinah bukti. liyahku malahu untuk agar seorang hakim bisa menghukuminya. bimadda'ah dengan apa yang dia aku-aku atau dengan apa yang dia seru tadi itu. Paham belum? Nah, kalau dia menuduh contohnya si A antum mencuri ya, kata si B. Si A antum mencuri ya, si B ngomong kayak gitu. Berarti si penuduh siapa yang nuduh? Si B. Siapa yang dituduh? Si A. Nah, si A ini berhak minta bukti kepada si B. Mana buktinya kalau ana mencuri? Ana enggak mencuri saya tadi ana duduk di sini. Demi Allah. Nah. Kalau dia mengingkari, dia dituntut untuk apa? Bersumpah demi Allah, kata dia, wallahi demi Allah ana enggak mencuri. Wallahi ana al-asrik. Demi Allah aku enggak mencuri. Nah, kalau sudah berani sumpah seperti itu, selesai sebenarnya ya. Urusannya dia dengan Allah taala kalau bohong. Paham ya? Walaupun yang menuduh ini, yang menuduh ini, dia kalau seandainya punya bukti selesai urusan, berarti dia benar benar-benar pencurinya. Tapi kalau dia belum bisa mendatangkan bukti, dia kalah dengan sumpahnya orang yang mengingkari tadi itu. Paham maksudnya nih? Mafhum, Bang? Ambar ambarakallahu fikum. Jadi kalau yang menuduh atau yang mengaku-ngaku suatu barang atau benda tadi dia datangkan bukti. Tapi ada tapi orang yang mengingkari maka dia cukup apa bersumpah. nam. Kita lihat sini qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih qaluhu bayyinatan maf'ul mapol li alzim yakni alzim kull mudda'in al-bayyinah li yahkuma lahu bima da'ah. Naam, wa munkiran alzim yaminan yakni alzim al alyamin al ala ma ankar. Maksudnya haruskanlah bagi orang yang mengingkari tadi itu untuk bersumpah atas apa yang dia ingkari. Ana enggak nyuri kok ana. Ana enggak dari di sini Kak. Sumpah berani. Wallahi ana enggak nyuri. Selesai. Paham ya seperti itu. Tuti ai eh, tuti'in Nabi SAW fi qaulih maksudnya taatilah sabda Rasulullah SAW di dalam di dalam sabdanya al bayyina al mudda'i wal yamin ala man ankar itu hadisnya sudah. Al bayyina al mudda'i wal yamin ala man ankar. Bukti itu diharuskan bagi orang yang mengaku-ngaku atau menuduh sedangkan sumpah diharuskan bagi orang yang mengingkari. Mafhum soal ini? Ahasan mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa min al qawaid al-hammah fi da'wa. Ini termasuk kaidah yang penting dalam masalah dakwah, pengakuan-pengakuan, tuduhan-tuduhan kembalinya ke hadis tadi itu. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alaman angkara. Hadisnya sudah dihafal kan dalam kitab Riyad dalam kitab apa? Barakallahu fikum Arba'in Nawawiyah kan hadisnya. Naam barakallahu fikum dah hafal semuanya kan? Al-bayyinah al-mudda'i wal yamin alaman angkar. Nah, jadi jangan dilupakan ya. Kita lihat lagi. Naam wa hadi. Kata beliau wa dzakaraha an-nadhim ba'da qawlihi fi ma sabaq dan an-nadhim yaitu pemilik pantun Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau menyebutkan setelah ucapan beliau fi masabak yang sudah kita lewati, inna man idda'a syai'an la yumkin fa innaha la tusma' da'wah. Sesungguhnya barang siapa yang mengaku-ngaku dengan sesuatu yang tidak memungkinkan sesuatu itu adalah milik dia, maka jangan didengar pengakuannya. Amnum, contohnya gini. Ada orang dia orangnya enggak punya apa-apa, orang miskin lah. Orang miskin Orang fakir ngaku-ngaku, ini pesawat punya aku pesawatnya katanya. Pesawat yang mana? Ini pesawat Boeing nomor 75 ini katanya. Paham ya? Pesawat mana kata kata dia. Nah, pengakuan dia diangkat enggak? Enggak usah dengar gitu loh. Paham ya? Termasuk perkara yang enggak mungkin dia punya pesawat karena dia aja kerjaannya setiap hari apa? Cuman apa? Cuman eh, mencari apa nama mencari belut misalkan. Paham ya? Jadi sangat sulit untuk dia punya pesawat gitu ya. Nah, kalau dia ngaku-ngaku, ngaku-ngaku punya pesawat tadi didengar enggak pengakuannya? Didengar nggak? Enggak didengar karena apa? Karena dia tidak memungkinkan itu loh. Keadaan dia itu nggak memungkinkan punya pesawat itu loh. Mungkin saja kalau pesawat-pesawat mainan anak-anak itu mungkin, lalu pesawat beneran ini soalnya. Paham, Hasan? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin itu loh. Biasanya teman setiap hari nyari apa tadi? Nyari belut. <laughs> Nah, barakallahu fikum enggak mungkin kalau dia ngaku-ngaku pesawat punya dia. Paham maksudnya ya? Mafhum, Bang? Mafhum? Hah? Ayo, nah, kita lihat lagi. Perhatikan baik-baik ya. Yang ngantuk ditahan dulu ya. Anda juga ngantuk tapi tahan. Nah, tahan dulu jangan sampai diloskan karena nanti enggak terlambat ini faedahnya. Libayani anna man da'a syai'an mumkinan fa innaha la tuqbal da'wahu illa bibayyinah. Untuk menjelaskan bahwasanya orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang mungkin saja, sesuatu yang mungkin itu pun mungkin terjadi, itu pun apa enggak diterima pengakuannya kecuali dengan bukti. Orang kaya raya dia, eh, jutawan, beruang dia. Tahu beruang kan Hasan? Bukan hewan ya? Beruang itu maksudnya apa? Hewan memiliki uang, namun jutawan punya uang banyak gitu ya. Dia kan aku punya pesawat, itu pun masih diminta apa? Bukti. Lah ini orang yang tiap hari nyari belut. Ngaku-ngaku punya pesawat, sangat tidak mungkin. Ini yang mungkin aja ya, orang kaya raya, jutawan, dia punya pabrik apa? Pabrik. Nah, barakallahu fikum. Pabrik apa namanya itu? pabrik cilok, paham ya? Punya pabrik cilok, tapi apa dia jutawan orang kaya itu, orang kaya ya. Nah, ngaku-ngaku ini punya pesawat, pesawat punya kami ini pesawatnya. Itu aja masih diminta untuk mendatangkan bukti. Apalagi yang tadi itu yang pertama tadi itu tukang dari belut ngaku-ngaku punya pesawat. Lebih lagi dituntut mendatangkan bukti. Tapi itu nggak perlu, tapi nggak perlu apa? Nggak perlu nyuruh mendatangkan bukti, nggak usah didengar karena nggak mungkin. Kalau ini yang mungkin aja buktinya mana kalau itu pesawat antum? Ini dokumennya lengkap, surat-suratnya ada, resmi dari pemerintah, ini stempelnya, ini dari Presiden Jokowi, ini dari wakilnya, dari menteri, semua lengkap nah dokumennya. Paham ya? Contohnya gitu, nah baru diterima. Paham ya? Sesuatu yang mungkin aja suruh datangkan bukti apalagi yang enggak mungkin tadi itu, enggak perlu didengar kalau yang tidak mungkin tadi itu. Nah, Ikhwan Fiddin Azza Nazakumullah yang berikutnya insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang dan pembahasannya pun juga tidak terlalu seru tapi nah barakallahu fikum mengharukan insyaAllah kita tunda pada pertemuan yang akan datang walhamdulillah alamin